Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-24 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Rio Sempana sebagai Kayan, Pimo Laksono sebagai Kiluminta, Arya sebagai Kidandung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, ular-ular yang berhasil disusupkan Kayan Manggala ke dalam bilik Raden Sakapalwakuna berhasil memagut Mahawira dari Mataram itu, tetapi tidak berhasil membunuhnya. Sang Mahawira yang perkasa berhasil memusnahkan ular-ular itu, juga berhasil mengeluarkan racun yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Ketika Raden Sakapalwakuna tengah meronda di sekitar padepokannya, ia melihat jendela kamar Kayan Manggala terbuka. Benar, Lingga. Sebaiknya engkau tutup kembali jendela kamarmu dan tidur kembali. Uh, Paman, Paman juga tidak tidur semalam malaman. Aku baru saja terjaga. Apakah pada saat malam selarut ini, laki-laki jahat ini belum juga tidur? Hingga berhasil menyelamatkan diri dari ular-ularku. Kenapa, Lingga? Apakah engkau juga tidak bisa tidur? Uh, iya, iya, Paman. Suasana malam ini sejak sore tadi terasa begitu tegangnya hingga membuat saya tidak bisa memejamkan mata. Kau harus mencobanya untuk tidur, Lingga. Tidak baik bagi bocah seumurmu melek hingga menjelang pagi. Uh, tetapi, ada apakah sebenarnya, Paman? Apakah Paman dapat memberitahu pada saya? Uh, ada orang jahat yang menyusup masuk ke dalam padepokan ini. Dan <laughs> hampir saja membunuhku. Ia menyusupkan ular-ular banyak sekali. Salah satunya berhasil memagutku yang sedang dalam keadaan tertidur. Ah, jadi jadi paman telah dipagut ular beracun. Benar. Karena itu sebaiknya kau tutup kembali jendelamu itu dan tidurlah. Tetapi kau tidak perlu khawatir. Belasan cantrik dan beberapa guru padepokan ini sudah berjaga-jaga. Karena itu tidurlah. Baik. Baik Paman Saka. Kurang ajar. Rupanya Paman Saka sangatlah sakti. Tetapi, aku tidak akan mundur naik dan bersinar memberi kehangatan pada suasana di lereng Ciremai yang sejak malam hari dibungkus oleh rasa dingin yang mencekam. Suasana di padepokan Gua Larang kembali menjadi ramai disibukkan oleh peristiwa munculnya ular-ular. Para cantrik kembali mengadakan pemeriksaan ulang setiap sudut, semak dan belukar. Tidak beberapa lama kemudian, kesibukan itu berubah menjadi ketegangan ketika terdengar suara teriakan dari kejauhan. pembunuhnya. Hei, eh, ayo, ayo, ayo, ayo kita lihat, ayo. Agaknya belum lama ia menghembuskan nafas yang terakhir. Benar, Ki. Masih terasa kehangatan tubuhnya. Ah, kain ini agaknya merupakan pesan. Hmm, tulisannya tidak begitu jelas. Dan... Oh, Agaknya tulisan ini dibuat dengan mempergunakan darah. Hei, bawa mayat ini ke dalam dan rawat sebagaimana mestinya. Aku akan membicarakan masalah kain ini dengan para guru lainnya. Dan untuk tandanya, jangan kalian buang pakaian serta tongkat mayat itu. Uh, ba baik, Ki. Hei, mari kawan-kawan, kita angkat mayat ini ke dalam. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Sementara itu, Raden Sakapal Waguna yang baru memejamkan matanya menjelang pagi hari kembali terjaga mendengar suara ribut-ribut di luar biliknya dan ketika mengetahui adanya mayat pengemis tongkat merah, ia segera bergegas mencari Kiluminta dan para guru lainnya di pendopo. Sementara itu di pendopo, Kiluminta bersama dengan Kidanung Wetan dan Resi Wastu Kancana adalah para guru yang merupakan pembantu utama Raden Setakling, pimpinan Padepokan Gua Larang, sedang membicarakan masalah kain yang ditemukan Kiluminta di tangan mayat pengemis tongkat merah. Planet Merah dalam bahaya. Aku tidak mampu mengatasinya. Dia telah menguasai segala-galanya. Hmm, hanya itu. Kita tidak dapat mengambil kesimpulan yang menyeluruh. Yang jelas dari arti tulisan itu hanyalah adanya kemelut di dalam perguruan pengemis tongkat merah. Ah, itu Raden Saka Palwaguna. Kita dapat meminta pendapat beliau. Ada apa, Paman? apa yang sesungguhnya telah terjadi? Uh, kami menemukan mayat anggota tongkat merah dan kain ini ada di tangannya. Uh, bacalah pesan darah yang ditulis di atas kain kotor ini. Hmm, tongkat merah dalam bahaya. Aku tidak mampu mengatasinya. Dia telah menguasai segala-galanya. Ah, Apakah kakek Parang Pungkur yang mengirimkan pesan ini? Jika kain itu dikirimkan beliau, pastilah keadaan di perguruan kita tidaklah dapat dibuat main-main lagi. Dan Kik Parang Pungkur justru juga dalam bahaya. <sighs> Iya, iya, iya. Benar, Paman Luminta. Sayang sekali Ki Guru Seta tidak berada di antara kita. Justru itu yang sedang aku pikirkan, Paman. Kakang Seta kemarin sebenarnya telah kembali, tetapi segera pergi kembali. Dan <sighs> Justru tujuannya adalah menyelidiki kejanggalan yang sempat dilihat Sariti pada anggota tongkat merah. Oh, celaka. Ki Guru Seta dan Nyai Guru tidak mengerti bahaya yang sesungguhnya di perguruan itu. Kita harus mengambil tindakan. Tidak perlu, Paman. Paman Danung Wetan, Paman Luminta, dan Paman Wastu Kancana. Tetaplah di sini. Biar saya yang melihat keadaan di kota Rupada. Hanya saja saya mohon Paman mengawasi bocah kecil yang merupakan tawanan Kakang Seta. Juga seorang tamu saya yang mungkin sebentar lagi akan meminta diri. Dia adalah utusan dari Mataram. Iya, kami akan memperhatikan pesanmu, Raden. Terima kasih. Jika begitu, saya akan berkemas-kemas, Paman. Permisi. Beberapa saat setelah Raden Sakapalwaguna meninggalkan padepokan Gua Larang. Eh, kau sudah bangun bocah bengal? Uh, kau tidak keluar melalui jendela lagi, ha? Eh, di manakah pancuran, Paman? aku ingin mandi. <laughs> Sehabis mandi, apa yang akan kau lakukan, ha? Memakai baju kotormu itu? Hah? <laughs> Dasar anak liar. <laughs> Sudahlah, sebaiknya kau tidak usah mandi saja agar tidak perlu bingung mengganti pakaian, ha? Saya bisa mencuci pakaian saya, Paman. Baiklah, jika Paman tidak mau mengantarkan saya, saya bisa mencarinya sendiri. Eh, tunggu dulu. Kau adalah tawanan di tempat ini. Berhenti atau kuseret kau hingga ke pancuran sana. <sighs> Baiklah, Paman. Tetapi jangan mempermainkan saya. <laughs> Lihatlah, Abung. Sungguh liar bocah ini. Hmm, ayolah. Kau akan kuantar ke sana, ke pancuran sembilan mata air dewa. Setelah berjalan kurang lebih 100 tombak dari padepokan, mereka tiba di sebuah tempat yang merupakan tempat mencuci dan mandi para penghuni padepokan, yaitu pancuran sembilan mata air dewa. Tempat itu merupakan hutan kecil yang panjang maupun lebarnya hanyalah sekitar 200 tombak. Dan di tengah-tengah hutan kecil itu terdapat gundukan karang yang tidak terlalu tinggi. Dan di sana sini terdapat pancuran yang mengalirkan air dari sembilan mata air yang berlainan. Nah, jika kau ingin mandi, cepatlah. Setelah itu kita kembali. Dan bukalah bajumu itu bocah. Hah? Tanpa ragu lagi, Kayan membuka pakaian dan kemudian membasahi tubuhnya di pancuran yang tertinggi. Kayan yang asik berendam dan bermain di senang kecil pancuran itu tidak menyadari ulah cantrik-cantrik itu sampai ketika ia merasa puas bermain dengan air. Hei, eh, di mana pakaianku, Paman? Jangan bermain-main dengan aku. Lihatlah, bocah itu tetap liar dalam keadaan telanjang bulat seperti itu. Kembalikan cepat pakaianku. Aku akan mencucinya. Hei, bocah. Jika kau inginkan pakaian itu, kejarlah di parit kecil itu. Paman mental membuangnya. Menangislah bocah. Kami inginlah kau menangis. <laughs> Kurang ajar. Dian yang menjadi marah tidak terkira melupakan niatnya untuk menyembunyikan kepandaiannya. Ia segera melenting dan melesat cepat ke arah dua orang cantrik padepokan Gua Larang. Melihat hal tersebut, dua orang cantrik itu ternganga. Tetapi sebelum ia menyadari kembali keadaan itu, kedua tubuhnya telah menjadi lemas ditotok oleh bocah, murid dari siluman ular, dan juga Nyai Kembang Hitam. Kau harus mengganti pakaianku dengan pakaianmu. Oh, Jangan, jangan buka pakaianku. Ah, ah, ah, eh. itu, itu, itu. Kami, kami, kami, kami telah menyiapkan pakaian penggantinya untukmu. Ya, itu di dalam buntalan itu. Boleh juga. Coba aku lihat. Eh, ini bukan pakaian anak-anak. Pakaian ini kebesaran jika kupakai. pakai tapi pakaian itu lebih baik daripada pakaian kotormu tadi. Eh, Bebaskanlah aku dari totokanmu, bocah. Iya, engkau benar. Baiklah, aku akan memakai pakaian ini dahulu. Uh, Hei, siapakah namamu, Paman? Mm, uh, uh, uh, aku, aku, aku Dadam. Uh, aku? Ya. Uh, abung, Abung. Uh, lumayan, lumayan. Pakaian ini memang kebesaran. Tapi Memang lebih enak ketimbang memakai pakaian kotor. Terima kasih. Eh, eh, eh, eh ayolah bocah, eh, lekaslah kau lepaskan totokanmu ini. Eh, jika aku tidak ingin melepaskan, bagaimana? Kelak, uh, uh. jika Ki Guru Seta dan Raden Saka kembali, aku akan melaporkan segala hal yang jelek-jelek tentang dirimu padanya. Dan kau akan... Hei, iya. tunggu dulu. Kau katakan tadi, jika Ki Guru Seta dan Raden Saka Palaguna kembali. Uh, iya. Jika begitu, berarti ia tidak berada di padepokan ini. Ah, ah, ah, ah, ia hanya pergi sebentar ke kota Rupada. Uh, mungkin sore nanti sudah kembali. Kota Rupada? Iya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ia akan kembali secepat itu. Tidak mungkin. Kota Rupada letaknya jauh sekali dari sini. Jauh di sebelah timur. Ah, anak bodoh. Memangnya ada berapa kota Rupada, ha? Kota Rupada di sebelah selatan letaknya dan berkuda ke sana pun pulang pergi tidak sampai setengah hari, tahu? Di sebelah selatan. Baiklah. Terima kasih, Paman. Selamat tinggal. Eh, eh, eh, jangan pergi. Aduh, bebaskan kami dahulu, eh. eh jangan lari, bocah. Eh. Demikian dahulu kisah Kayan Manggala. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah Raden Setakling dan Sariti yang pada malam itu setelah bertemu dengan Ki Ebeng, pengemis yang lucu itu memutuskan untuk kembali ke kota Rupada Kanda, aku tidak sabaran lagi. Aku akan mencari pengemis-pengemis baru yang merupakan pengikut Ki Alap. Aku akan mengorek keterangan dari mereka. Ya, itu pun bisa kau lakukan, Dinda Sariti. Tetapi, apa yang akan Dinda lakukan setelah itu? Melepaskan kembali? Hal itu akan membuat urusan penyelidikan kita akan terhambat. Tapi aku tidak melihat jalan lain, Kanda. Aku akan mengorek keterangan dan kemudian melumpuhkannya hingga pagi hari. Sementara kita akan dapat melanjutkan penyelidikan kita. Baiklah jika begitu, marilah kita lakukan hal itu. Hup! Hup! Kedua pasangan suami istri itu kemudian kembali menuju kota Rupada. Tidak berapa lama mereka telah tiba di keramaian kota Rupada kembali. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.